Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan atabahullah. Sekarang kita masih berada pada halaman yang ke-199. Sekarang kita akan masuki hadis yang sangat mulia menjelaskan tentang keberadaan manusia di dalam menimba dan mencari ilmu. Ada yang mereka itu seperti tanah yang subur sehingga bisa menampung air, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan orang pun mengambil manfaat darinya. Ada yang dipermisalkan seperti tanah yang gersang, yang tandus, tidak menyimpan air, tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ada yang seperti tanah yang disebut dengan lembah dalam artian ketika air ada maka tertampung di situ namun ketika sudah tidak ada air dalam artian enggak hujan atau semisalnya lembah tersebut pun tidak menampung air dan juga Nah barakallahu fiikum tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nanti akan kita baca satu persatu mengenai permisalan manusia berkaitan masalah mencari ilmu. Naam. Kita lihat wa qad daraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam masalan li haula'i wa haula. Ini berkaitan masalah apa kemarin? Ahlul hadis. Ahlul hadis terbagi menjadi dua kemarin. Ada yang ahlul riwayah, pandai, ahli di dalam meriwayatkan hadis menghafal hadis, sanad-sanadnya, matanya menjelaskan keberadaan para ruwat, para perawi. Ada yang ahlul riwayah wad dirayah. Ada yang dia itu ahlul riwayah wad dirayah. Ahli di dalam meriwayatkan hadis dan juga dirayah. Dirayah ini maksudnya adalah apa? Dia faham dan bisa menyampaikan ke orang lain. Sehingga keutamaannya lebih daripada yang pertama. Kalau yang pertama itu bagaikan sumber. Orang ngambil ilmu dari dia, nanya ke dia, paham ya? Tapi dia kalau untuk menyampaikan langsung nggak seperti yang kedua. Kalau yang kedua hafal, faham, menyampaikan. Kalau yang pertama hafal, banyak hafalan tapi orang hanya menimba dari dia dengan cara apa? Menanyakan tadi itu. Paham maksudnya ya? Oleh karena itu kemarin sudah kami sebutkan rubba muballighin aw'a min sami' dalam hadis kemarinnya yang farubba muballaghil aw min sami' bisa jadi orang yang kita sampaikan hadis kepadanya dia lebih paham daripada yang menyampaikan mungkin atau tidak seperti ini mungkin oleh karena itu butuh yang namanya apa kemarin ta'awun saling menguatkan saling menyempurnakan karena tidak setiap guru atau ustadz itu langsung memahami semua perkara bisa jadi terkadang santrinya atau mustamiknya si pendengar itu lebih paham daripada gurunya oleh karena itu terkadang harus saling tahun tadi itu. Afan Ustaz, kelihatannya maknanya seperti ini, yang tepat seperti ini. Dan kewajiban bagi seorang ustaz tentunya dia harus berlapang dada. Berlapang dada, siap menerima kebenaran, tidak boleh sombong, tidak boleh nam kiber atau yang semisalnya. Allahumma musta'an. Kita lihat. Faqala seraya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalu ma ba'athani Allah, matsalu ma ba'athani Allah bihi." minal huda wal ilmi kama talil ghaythil kathir asaba ardan. Masya Allah. Permisalan terhadap apa yang Allah Ta'ala utus dengannya berupa petunjuk dan ilmu. permisalannya kama talil ghaythil kathir seperti air hujan yang banyak. Asaba ardan. Air hujan tadi itu menimpa suatu tanah. Antum tahu hujan atau enggak? Nah, air hujan itu menimpa suatu tanah. Tanah ada yang gersang, ada yang subur, gitu loh. Kita lihat. Fakana minha ada di antara tanah tersebut naqiyah, ada yang subur. Qabilatul ma menerima air, menampung air. Fa anbatatul kal'a wal 'usbal katsir. Kemudian tanah yang subur tersebut menumbuhkan rerumputan dan juga tumbuhan yang banyak. Bayangkan. Jadi berarti kan bermanfaat. Nampung subur tanahnya, nampung air, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menumbuhkan rerumputan. Sehingga apa? Manfaatnya sangat luar biasa. Ini maksudnya adalah orang yang berilmu tapi dia bisa menyampaikan ilmunya. Manfaatnya banyak. Karena orang itu bukan hanya menampung ilmu saja, tapi upayakan dia bisa menyampaikan. Ini penting juga. Yang penting anak sendiri tidak seperti itu. Antum penting orang lain juga ada bagiannya. Oleh karena itu kalau seandainya ilmu itu ada zakatnya, apa zakatnya ilmu? Zakatul ilmi ta'limuhu. Zakatnya ilmu itu mengajarkannya. Nah, seperti itu. Berarti menunjukkan antum atau kita dituntut setelah berilmu, beramal, kemudian mendakwahkan dan sabar. Empat tahapan yang disebutkan oleh siapa? al Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah di dalam apa? Awal-awal kitab Al-Ushul Tsalatsah. Empat tahapan. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Nah, berilmu, amalkan. Setelah diamalkan, jangan lupa orang lain. Butuh ilmu mereka. Dakwahkan. Setelah dakwahkan, sabar. Karena di dalam dakwah pasti ada halangan, rintangan, hambatan, gangguan, dan yang semisalnya. Naam. Ikhwani fi din azza wa ini yang pertama. Wa kanat minha ajadib. Ada juga di antara tanah tersebut yang tandus dan gersang. Amsakatul ma bisa jadi dia menampung air. Tandus gersang itu kalau kena air bisa juga, cuman nggak bisa menyimpan lama. Paham ya? Nah, tapi air kan ada di situ. Paham ya? Jadi misalkan bikin suatu lubang itu kemudian tada air hujan, air ada di situ. Fanafa'allahu Allah nas ini. Yang akhirnya apa? Allah taala berikan manfaat dengan tampungan air tersebut manusia. Manusia dengan manfaat dari situ. Air tertampung bisa mengambil situ, tapi kan tidak bisa mengalirkan ke yang lainnya. Istilahnya itu dia hafalan ada. Hafalan ada, Al-Qur'an, As-Sunnah, tapi untuk dia menyampaikan belum bisa. Tapi orang mengambil manfaat dari dia. Ini surat apa ya? Surat ini. Ayat berapa ya? Ayat ini. Ini hadis siapa? Hadis ini. Tapi dia sendiri mau menyampaikan belum bisa. Nah, fasharibu wasakau wazara'u. Mereka minum dari air tersebut dan juga nah barakallahu fikum mengambil air minum dari situ dan juga bercocok tanam dari air tersebut. Nah, bercocok tanam dari air tersebut. Ini yang kedua ya. Yang ketiga, wa asabat minha ta'ifatan ukhra. Kemudian air hujan tersebut juga menimpa tanah yang lainnya. Innamah yaqi'an la tumsiku ma'an wa la tunbitu kala'a. Hanya saja dia dipermisalkan seperti semacam lembah yang dia tidak menahan air, menyimpan air dan tidak pula menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini tentunya orang yang tidak mau peduli dengan ilmu. Jadi dia hadir di majelis ilmu Padahal posisi dia sebenarnya nggak peduli dengan ilmu. Itu dia nggak akan dapat apa-apa. Karena ilmu itu barakallahu fikum dicari dengan cara apa? Butuh yang yang namanya letih, capek, usaha, berjuang. Sekarang ilmu dunia saja antum sekolah misalkan, kita lihat orang-orang yang sekolah SD, SMP, SMA misalkan, mereka ada ujian-ujian yang menurut mereka capek juga. Iya enggak? Itu padahal dunia. Nah, ilmu akhirat bagaimana ilmu agama? Sama. Bisa dikatakan Butuh perjuangan juga. Oleh karena itu Al-Imam Yahya bin Abi Katsir rahimahullah beliau mengatakan apa dengan semakna la yunalul ilm birahatil jasad. La yunalul ilmu birahatil jasad. Artinya apa? Ilmu itu enggak bisa diraih dengan badan yang santai-santai. Pengennya ingin dapat ilmu dia duduk berpangku tangan di pojokan rumah. Enggak dapat apa-apa. Paham ya? Bertapa di gua. Enggak dapat apa-apa, dapatnya wangsit dari setan. Ilmu nam laduni katanya. Allahul musta'an. Jadi jangan sampai kita menyepelekan ini orang yang nggak mau peduli sama sekali. Menoleh ilmu saja nggak mau. Allahul musta'an. Kita lihat nanti penjelasannya. Fadzalika mathalun man faqaha bidinillah. Yang demikian itu adalah permisalan orang yang memahami agama Allah. Wa nafa'ahu ma ba'athanillahu bih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan manfaat kepada apa yang Allah taala nam utus dengan dengannya. Fa'alima wa alam. Dia mengilmui dan mengajarkan. Ini yang paling bagus. Paham ya? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Riwayat Bukhari dari hadisnya siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ta'allama mempelajari, 'allama mengajarkan. Seperti itu. Jadi upayakan semaksimal mungkin ketika antum belajar ini sebagai motivasi antum harus punya pikiran suatu ketika bisa ngajarkan ke orang lain. Itu termasuk motivasi. Karena kalau cuma kita mau belajar untuk diri sendiri, itu nanti dia kurang motivasinya. Karena yang penting anak sendiri adalah. Tapi kalau dia berpikir, wah suatu ketika anak juga pengen menzakatkanlah ilmu yang anak miliki ini. Ingin mengajari orang lain misalkan. Ada motivasi untuk dia berusaha. Paham ya? Oleh karena itu termasuk bentuk kebaikan seorang hamba adalah hamba tersebut dipahamkan dalam masalah apa? Agama. Hadisnya sahih, muttafaqun alaih, hadisnya apa? Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah taala kehendaki padanya suatu kebaikan, niscaya Allah taala akan pahamkan dia dalam ilmu agama. Bayangkan, bukan ilmu dunia. Ilmu dunia itu gampang santai saja. Antum tinggal lihat sehari dua hari langsung bisa, insyaallah ilmu dunia itu ya, dengan berjalannya hari demi hari akan bisa. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau ilmu akhirat, ilmu agama memang harus dicari ditempuh barakallahu fikum. Naam. Diupayakan, diusahakan, diamalkan kan itu. Kita lihat. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san dan permisalan untuk orang yang tidak mau nah barakallahu fikum mengangkat kepalanya sedikit pun, enggak peduli sama sekali. Ilmu di hadapannya enggak peduli itu loh. Paham ya? Padahal zaman dahulu bagaimana? Yang sudah kami sebutkan berkali-kali, orang pada rehlah mencari ilmu. Ya, bukan sehari dua hari, berhari-hari. Kendaraan saat itu enggak ada, pesawat Avanza itu enggak ada. Paham ya? Kereta api enggak eh, ada, kapal belum ada juga mungkin. Paham ya? Yang jelas saat itu transportasi, alat transportasi masih terbatas. Itu pun rehlah jalan kaki. Kalau naik kendaraan kendaraan yang paling mewah bisa kuda misalkan Paham ya? Unta misalkan, keledai misalkan. Nah, oleh karena itu semangat ini harus kita tanamkan di benak-benak kita. Nah, media sosial yang ada, medsos, HP apa yang semisalnya, komputer atau yang semisalnya itu hanya sarana, bukan jadikan inti daripada nah barakallahu fik tujuan kita dalam belajar. Adapun inti tujuan kita dalam belajar di samping memahami Al-Qur'an Sunnah, menghafal Al-Qur'an dan Sunnah menghafal Al-Quran dan As-Sunnah. Karena orang ketika punya hafalan, itu argumen hujahnya sangat kuat. Man hafidhal hadis, kawiyat hujjatuh. Barang siapa yang menghafal hadis, akan kuat argumennya. Akan kuat bukti dan juga burhannya. Seperti itu. Tapi kalau mengandalkan internet, sudah kita lihat berkali-kali. Paham ya? Netizen, paham ya? Penggemar internet misalkan warakallahu fikum itu kalau kuotanya habis bingung dia Ustaz, ini bagaimana permasalahan ini Ustaz? Ini butuh jawab sekarang. Tunggu sebentar. Cari, setelah itu di-share. Nah, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz, ya Syekh, misalkan. Ya Tapi ketika kuotanya habis, apa niat ya? Tunggu, ini lagi nggak ada kuota ini. Lah kenapa? Karena ilmunya semuanya di internet tadi. Hati-hati seperti itu. Nah, barakallahu fikum ilmu itu dihafal tadi, dihafal, kemudian diamalkan, dakwahkan sabar di situ. Bukan ngandalkan internet. Ini sekedar nasihat karena sekarang zaman sekarang zaman penuh dengan apa? Zaman dikatakan zaman modern, teknologi yang canggih sehingga sebagian mereka dinasihati ayo mencari ilmu. Wah, sekarang nyari ilmu bisa lewat internet kok katanya. Paham ya? Tanya sama Pak di Google katanya. Eh, Mbak Google katanya. Tanya, semua ada di sana. Itu bukan ilmu barakallahu fikum. Naam. Kenapa? Karena kalau internetnya mati tadi itu, kuotanya habis, bingung dia. Ini terbukti ya, banyak sekali yang seperti itu. Maksudnya banyak bagaimana? Seakan-akan dia kalau di layar internet, masya Allah, syekh, al-alama, al-ustaz misalkan, itu banyak sekali. Tapi internet nanti bingung dia. Wahafan tunggu dulu ya, anak lagi ada udur ini. Padahal nggak ada kekuatan tadi. Allahul musta'an. Hindari barakallahu fikum hafalan penting. Hafalan Al-Qur'an semampunya tentunya. Nah, kemudian as-sunnah itu juga perlu dihafal barakallahu fikum hadis-hadis yang mungkin pendek al ahadith al-arba'in an nawiyah misalkan barakallahu fikum yang sudah kita lewati semuanya. Ini sekedar apa? Sekedar motivasi bahwasanya permisalan orang yang memahami agama Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang tidak mau mengangkat kepalanya sedikit pun. Enggak peduli sama sekali dengan ilmu. Walam yakbal hudallah alladzi ursiltu bih. Ya, yang orang tersebut tidak menerima petunjuk Allah yang aku diutus dengannya. Bayangkan ilmu ada di hadapannya, dia tidak mau mendatanginya. Padahal ilmu yu'tawala wala ya'ti. Itu pada asalnya ilmu itu didatangi enggak mendatangi. Sekarang zaman sekarang biasanya para asatidah, para masyayikh sudah datang mendatangi, enggak sembarangan mendatangi. Di suatu tempat mereka pun malas untuk apa? menyambutnya misalkan. Malas untuk mengambil ilmu dari ustaz atau syekh tersebut. Ini keliru barakallahu fikum. Nah, jadi jangan sampai kita terbalik. Kita lihat rinciannya. Fataifatul ula, kelompok yang pertama, naqiyatun qabilal qabilatil ma'a fa'anbatal fa'anbatatil kal'a wal usbal kathir. Yaitu tanah yang subur, yang dia menerima air hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan serta menumbuhkan rerumputan yang banyak. Ini kelompok yang pertama. Wa hadza misalul Ini contoh untuk para huffaz, para penghafal. Karena sekarang para penghafal bisa dikatakan bisa dihitung dengan jari jemari. Sangat sedikit sekali orang yang peduli menghafal Al-Quran, menghafal As-Sunnah. Oleh karena itu, nah kita semuanya ada kesempatan. Antum-antum atau kita ada kesempatan lagi. fikum. Nah, masih ada kesempatan untuk menghafal Al-Quran dan memulihkan kembali. Sesuai dengan kemampuan yang Allah Ta'ala berikan. Karena apa? Ini. Eh, kelompok yang pertama adalah permisalan untuk para hufad, para penghafal alladzina amsakul haditha wa rawahu yaitu mereka-mereka yang yang menampung hadis eh, menyimpan hadis dan meriwayatkan hadis dan menghafalnya wa man ila dalilin yarji ila ma dawwanuh dan siapapun yang butuh kepada dalil dia kembali kepada apa yang dia kumpulkan bayangkan Wa majma'u dan apa yang mereka kumpulkan dan apa yang mereka susun dawanu wa majma'u dan apa yang mereka kumpulkan. Fa ya'khudhu minhu akhirnya dia mengambil darinya. Seperti ini. Ini surat apa ya? Surat Al-Baqarah misalkan. Paham ya? Dia sebagai sumber, marja. Paham ya? Marja sebagai sumber untuk apa? Diambil ilmunya tadi itu. Mithl al-jabiyah, seperti jabiyah. Apa jabiyah? Sematan telaga, haud. Jabiyah itu telaga, haud. nah allati tahfadhu miyah suyul yang mana telaga itu nah barakallahu fikum semacam danau atau telaga tadi itu yang dia itu menyimpan air banjir ya enggak banjir kemudian masuk ke dalam nah barakallahu fikum danau atau telaga nyimpan situ yaridu ilaihin nas bidawabihim wa biawanihim wa yartawuna minha manusia berdatangan dengan binatang ternak mereka, dengan bejana-bejana mereka, mereka pun menghilangkan haus atau dahaga darinya. Paham itu ya? Jadi seperti itu, ada manfaatnya. Nah, barakallahu fikum. Jadi antum walaupun sekarang misalkan hafal, belum paham pun itu jangan khawatir. Karena awal mula biasanya itu hafal-hafal tapi untuk memahaminya butuh proses. Kan gitu. Seperti usia-usia di bawah 20 tahun, itu pengalaman yang mungkin pernah anak rasakan juga dan antum mungkin merasakan tapi kalau yang belum di, di belum di atas 20 tahun, itu lain lagi. 20 tahun ke atas, 20 tahun ke bawah itu lain lagi. Biasanya 20 tahun ke bawah itu untuk menghafal mudah biasanya. Menghafal mudah Masya Allah. Eh, menghafal sehari bisa dua lembar misalkan, satu lembar misalkan, setengah lembar. Ini biasanya ya. Nah, tapi untuk memahaminya belum tentu seperti orang yang usianya 20 tahun ke atas. Karena dalam memahaminya itu juga proses tadi itu. Ini maksudnya secara global ya, walaupun terkadang ada pendidik itu yang memang Allah Ta'ala berikan keutamaan padanya. Nah, nah ketika 20 tahun ke atas mulailah dia menghafal agak sulit, berat. Biasanya seperti itu. Walaupun tidak sekuat, tidak semudah ketika 20, 20 tahun ke bawah tadi itu. Nanti kalau udah usia menginjak 40 tahun, dia dalam pemahaman biasanya kuat sekali. Memegang suatu pendapat kuat. Kalau keliru pun dia pegang itu susah untuk digoyahkan. Kalau kebenaran yang dia pegang itu juga susah untuk digoyahkan biasanya. Yang bisa dikatakan ketika 40 tahun itu bisa nih mapan-mapannya orang berpikir itu biasanya. Walaupun tidak semuanya. Ini secara global saja. Oleh karena itu manfaatkan. Yang usianya masih muda-muda manfaatkan. Eh? Adapun kalau sudah tua-tua seperti kita, paham ya? Itu pun juga bukan berarti mengalah. Terus berusaha. Terus berusaha menjaga keistiqomahan. Kenapa? karena yang paling terbaik adalah mati di atas Islam dan as-sunnah. Ya kan? Sudah kita lewati kemarin, man mata 'alal Islam was-sunnah mata 'alal khairi kullihi. Barang siapa yang mati di atas Islam dan as-sunnah, maka dia mati di atas seluruh kebaikan. Masya Allah. Kita lihat Yaridu ilaihin nas bidawabihim wa biawanihim wa yartawuna minha. Hada matul hufadil hadis tanaman. Ini permisalan untuk para penghafal hadis secara sempurna seperti ini. Masya Allah. Menghafal, menimbun, bermanfaat. Orang ambil ilmu dari dia. Wa ta'ifatus saniyah. kelompok yang kedua. Amsakatil ma' wa anbatul kala. Menampung menahan air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wa hadza mithalun li hadis. Ini lebih bagus lagi. Yang kedua ini contoh bagi ahlu fikihnya ahli hadis. Sudah kita lewati kemarin ya faedahnya. Kullu muhadditsin faqihun wa laisa kullu faqihin muhadditsa. Paham ya? Artinya apa? Setiap muhaddis itu biasanya faqih dia. Karena sebelum dia menyampaikan suatu pembahasan, hadisnya sahih, dilihat. Ini sahih, ini dhaif, dhaif tinggalkan. Tapi tidak setiap faqih itu ahli hadis. Buktinya banyak ahlu fikih yang keliru di dalam mengambil istinbat pendalilan karena hadisnya dhaif. Jadi terkadang seperti itu. Hadis dhaif dia jadikan apa? Jadikan sandaran. Akhirnya apa? Nah, pendapatnya keliru. Oleh karena itu antum sering menjumpai perselisihan sangat banyak sekali dalam masalah fikih gitu loh. Ya kan kemarin dalam masalah fikih karena perbedaan tadi itu dalam memahami hadis. Ahli fikih terkadang nggak pandang bulu hadisnya sahih atau tidak, yang penting jadikan sandaran fikihnya. Padahal apa? Padahal Nah barakallahu fikum kalau dia adalah ahli hadis, insyaallah باذنillah dia faqih. Paham ya? Nah, karena sandarannya apa? Idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Kalau hadisnya sahih itulah prinsip dan sandaranku. Madhabkuan gitu istilahnya. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Nah, jadi sandarannya bukan semata-mata nah barakallahu fikum hadis tapi dicek lagi hadisnya sahih atau tidak. Al-Imam Abu Hanifah ma'ruf. Eh? termasuk dari kalangan imam yang empat, ya enggak? Termasuk imam yang empat. Karena masyhurnya punya pengikut. Wa illa madhabnya dibangun di atas berapa hadis kemarin? Di atas 120 hadis. Yang 80 hadisnya dhaif, yang 40 sahih. Bayangkan itu. Nah, barakallahu fiikum. Jadi menunjukkan bahwasanya sandaran inti itu bukan semata-mata yang penting kan hadis, bukan itu. Kalau orang-orang awam kan gitu. Ini dhaif-dhaif yang penting hadis, ya enggak? Yang menyebut hadis dhaif utlubul ilma walau bisin, palsu bahkan. Sebutkan nanti ya. Ayo cari ilmu, semangat dalam mencari ilmu. Lah mana dalilnya? Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Paham ya? Sekarang lagi musim-musim wabah virus corona ini ya. <laughs> Nah, barakallahu fikum, ternyata apa? Barakallahu hadisnya palsu. Ini palsu-palsu yang penting hadis. Nah, bayangkan. Itu keliru. Bukan masalah itu. Hadis yang kita sampaikan melihat terlebih dahulu sahih atau tidak. Seperti itu. Oleh karena itu butuhnya ilmu yang dikenal dengan ilmu mustalahul hadis untuk mengetahui mana yang hadis yang dhaif, mana yang sahih, mana yang munkar, mana yang maudhu' dan yang semisalnya. Kita lihat lagi. Alladzina hafidhu al-haditsa wa amsakuhu wastanbatu minhul ahkam. Masyaallah. Yang mereka fuqahaul hadis itu ahli fikihnya ahli hadis. Na barakallahu fikum. Mereka menghafal hadis dan menahannya serta mengambil istinbat dari hadis tersebut beberapa hukum. Ini menunjukkan bahwasanya orang kalau menghafal belum tentu dia bisa mengambil istinbat, butuh pelajaran lain gitu loh. Di antaranya pelajaran yang sangat membantu dan mungkin antum merasakan yang sudah pernah belajar usul fikih. Usul fikih, al-qawaidul fikhiyah itu sangat membantu untuk orang itu berdalilkan, beristidlal, paham ya? Mengeluarkan hukum dari dalil yang masih global. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ibadahlah kalian kepada Allah, jangan kalian berbuat kesyirikan. Di dalam ayat yang global ini, paham ya? Diambil istinbat, maksudnya bagaimana? Maksudnya hukum asal perintah menunjukkan wajib. U'budullah, perintah atau bukan? Perintah berarti wajib beribadah. Wa la tusyriku bihi syai'a. Dan jangan kalian sekutukan Allah Taala dengan sesuatu apapun. Larangan atau bukan? Ada kaidah fikih juga di situ, kaidah usul, usul fikih. Apa itu? Ya Al aslu fil nahyi yadullu ala tahrim. Nah, itulah dinamakan istinbat, mengambil pendalilan. Oh, berarti ibadah itu wajib. Wajib. Lah mana dalilnya? Wa'budullah. Bagaimana sisi pendalilannya? Ini perintah. Perintah itu hukum asalnya wajib, selesai. Nah, terus apa saja yang dilarang untuk kita mensekutukan Allah Taala? Semua segala sesuatu diambil dari mana? Syai'an. Muncul lagi Diambil istinbat lagi. Syai'an nakirah atau ma'rifah? Nakirah. An-nakirah fi siyaqin nahi tufidul umum. Itu taranya. Paham ya? Ya suatu kata yang bentuknya adalah nakirah dalam bentuk siyak nahi larangan la wala tusyiku bihi syai'an. Nakirah kan tufidu al-umum. Umum segala sesuatu dilarang untuk jadikan sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jalla, Kata beliau, wahana batul kal ini menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, fasyariban nasu warau. Akhir manusia meminum dan juga menghilangkan dahaga dengannya dan menjaganya. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum karena ini bermanfaat ini. Kelompok yang kedua, wa haula ahsan min at-ta'ifah allati qablaha, ya kan? Kelompok yang kedua ini lebih bagus daripada yang sebelumnya. Ahsan al hulfat lebih bagus daripada sekedar penghafal. Jadi ini sebagai motivasi menghafal bagus, cuman lebih bagus lagi kalau dia menghafal dan bisa memberikan sebagian hafalannya kepada orang lain. Maksudnya memberikan manfaat kepada orang lain. Ini penting ya. Jadi ingat-ingat baik-baik, tanamkan di benak kita semuanya ketika antum belajar, ketika kita belajar itu ada pikiran bahwasanya suatu ketika kami berharap semoga bisa memberikan manfaat orang lain. Itu nanti motivasinya akan lebih kuat Paham ya? Bukan sekedar untuk dirinya sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Qu anfusakum wa ahlikum nar, dari api neraka. Diri kalian dulu baru orang lain. Paham ya? Sudah kita lewati kan tujuan utama dalam mencari ilmu bukan untuk mencari gelar, titel, jabatan, paham ya? Tapi apa? yarfa'u yarfa' al-jahl an nafsihi wa an ghairihi. Itu tujuan pertama kali. Seorang meniatkan apa? Yarfa al-jahl an nafsihi wa an ghairihi. Nah, dia mengangkat kebodohan dari diri sendiri dan orang lain. Paham tuh ya? Yanwi meniatkan apa? Ngambarakallahu fikum yarfa al jahal an nafsihi wa an ghairihi. Mengangkat kebodohan dari diri sendiri baru orang lain. Itu niat tujuan yang pertama seperti itu bukan untuk menjadi si fulan, si alan, titel, gelar. Ingat-ingat ya. Nah, barakal ahlu sunnah dimanapun mereka berada bukan mencari tadi itu. Nah, nggak perlu antum nyari gelar, titel itu nggak perlu. Paham ya? Nah, walaupun sepanjang apapun titel yang di belakang itu, wah, LC atau yang semisalnya, titel-titel itu barakallahu fikum, itu nggak perlu antum mencarinya. Yang antum cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala di dalam mencari ilmu tadi itu niat yang tulus menghilangkan kebodohan dari diri pribadi baru orang lain itu yang paling utama sudah paham itu ya karena yang jadikan patokan timbangan seorang diangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berilmu yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu semakin orang berilmu semakin tawadhu dengan tawadhu itu diangkat lagi derajatnya. Eh? Nah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mata illa rafa'ahu Allah." Tidaklah ada seseorang yang dia tawadhu, merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah taala akan mengangkat derajatnya, meninggikan, bayangkan itu. Nah, bisa kita perhatikan kan, orang tawadhu dipermisalkan bagikan apa? Pohon padi. Padi itu pohon padi itu semakin padinya berisi di situ, semakin merunduk atau semakin naik? Naik. Atau semakin merunduk? Kalau berisi, pohon padi tahu antum? Itu kalau semakin berisi padinya, pohonnya gini atau gini? Eh? Atau naik gini? Eh merunduk. Menunjukkan bahasanya orang ketika berilmu, semakin berilmu seharusnya semakin tawadhu, merendahkan dirinya. Karena Allah Subhanahu wa taala gak sombong, nggak songka, kemudian gak kiber, siap menerima na barakallahu fikum nasihat atau yang semisalnya. Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Kata beliau, "Wa ahsan min taifah allati qablaha ahsan hufat li'annahum ahlu riwayah wa ahlu dirayah." Karena yang kedua ini adalah ahlu riwayah penghafal riwayat-riwayat hadis dan ahlul dirayah, memahami dan bisa menyampaikan. Paham maksudnya ya? Ini penting sekali. Jadi ketika antum belajar, itu harus punya apa? Pondasi ini. Ana mau belajar dan berupaya untuk bisa memahamkan orang lain. Faham bisa memahamkan orang lain. Itu penting. Nah, barakallahu fikum bukan hanya faham untuk dirinya sendiri. Orang lain kan enggak harus orang di luar sana. Orang lain di antaranya siapa? Orang lain. Keluarga kita, anak kita, istri kita. Paham ya? Di samping kita sudah bisa, bisa ngajari keluarga. Dakwah itu nggak perlu jauh-jauh. Wahana nggak bisa dakwah Ustaz. Lah kenapa? Anak cuma di rumah. Ada keluarga, ada keluarga. Ada anak, ada anak. Ada istri, ada istri. Dakwahi. Paham ya? Dakwah itu nggak harus keluar Jawa. Paham ya? Nggak harus keluar daerah misalkan Nah, mendakwai keluarga itu yang paling utama di antaranya. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Naam. Kita lihat di sini, wa ta'ifatus satu kelompok yang ketiga, ini yang tidak mau peduli sama sekali, noleh pun enggak mau. Innamah yaqi'anun la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'a. Permisalan yang ketiga ini dia hanya semacam lembah saja. Tidak menyimpan air, tidak menahan air, tidak pula menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Fadzalika misalu man lam yaqbal hudallah. Yang demikian itu permisalan bagi orang yang tidak mau menerima petunjuk Allah, walam yarfa' bidzalika ra'san dan enggak mau mengangkat kepalanya sedikit pun, enggak peduli dengan ilmu. Paham ya? Ini jangan sampai ada pada diri kita ilmu harus kita peduli untuk apa? Mendapatkannya. Karena apa? Karena ilmu itu bagaikan apa kemarin? Cahaya. Ilmu itu bagaikan apa? Cahaya. Sehingga kalau orang berjalan di atas ilmu, berarti dia berjalan di atas apa? Cahaya. Nah, oleh karena itu yang sering antum dengar itu kalamnya siapa itu? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika mengadukan tentang nah barakallahu fikum masalah hafalannya kepada Al-Imam Waqi' rahimahullah, "Syakawtu ila Waqi'in su'a hifdhi. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala alam bi anna al-ilma nurun Wa nurullah la yu'tahu lil 'asim. Artinya apa? Suatu ketika aku mengadukan tentang jeleknya hafalanku kepada Imam Waqi. Kemudian Imam Waqi memberikan arahan kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Pengaruhnya besar maksiat itu barakallahu fikum. Dan mungkin antum merasakan juga bagaimana kemaksiatan bisa merubah yang semula hafalan kuat rusak ambiar hafalannya. Sebabnya karena kemaksiatan itu. Nah, wa alam Kemudian memuatkan mengatakan ketahuilah bi annal ilma nurun sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Cahaya ilmu cahaya. Wa nurullah dan cahaya Allah taala tidak diberikan kepada orang pelaku maksiat. Oleh karena itu, ikhwan fil din, wa wa'azzakumullah, kita semuanya bukan orang-orang yang maksum, bukan orang-orang yang terjaga dari kesalahan, tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menyengaja berbuat apa? kekeliruan, berbuat kesalahan. Na'am barakallahu fikum. Fannasu kal aradi salah satu aksam. Maka manusia bagikan tanah-tanah. Nah, ada tiga macam. Al awal ajadib. Yang pertama tanah yang ajadib dikatakan gersang. La tunbit, tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan walakinnaha amsakatul ma. Tapi dia masih bisa menahan air. Tumbuhan tidak bisa, tapi kalau musim hujan masih menahan air dia. Haulail huffaz. Mereka adalah para penghafal. Para penghafal hadis, para penghafal Al-Qur'an ini yang pertama. Afan yang kedua, ardun khisbatun. Tanah yang subur. Tanah yang subur. Khisbah itu subur. Amsakat wa anbatat. Tanah tersebut menahan air, menyimpan air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Haulai humul huffadul fuqaha. Mereka adalah orang-orang hufad, para penghafal dan juga fuqaha. Orang-orang yang faham, fakih, bisa menyebarkan hafalan tersebut kepada orang lain. Na'am barakallahu fikum. Asalis yang ketiga, ta'ifatun laisa fiha khair. Yaitu kelompok yang tidak ada kebaikan sedikit pun di situ. Allah musta'an. La tunbitu kal'a wa la tumsiku Gak Enggak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, enggak pula menyimpan air. Menyimpan air enggak bisa, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan juga enggak bisa, Hada matalul munafikin Ini permisalan untuk orang-orang munafikin Allah la khaira fihim yang mereka tidak ada kebaikan sedikit pun pada mereka. Alladzina la yarfa'una nabi sunnat rasul sallallahu alaihi wasallam itu orang-orang yang mereka tidak mau mengangkat kepalanya untuk menjunjung sunnah Rasulullah SAW. Maksudnya nggak peduli dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Jadi ada tiga contoh tadi ya, tanah yang tandus, tanah yang subur, kemudian ketiga seperti semacam lembah yang dia tidak bisa menampung air, tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Naam. Fa'alul hadid hum ahlul ahlul ummah. Fa'alul hadid hum ahlul afdalul ummah. Maka ahlul hadid mereka adalah umat yang paling afdal. Inilah yang dikenal dengan apa? Dikenal dengan al-firqatun najiyah, atau ifatul mansurah, yang Allah Taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Sebaik-baik umat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, barakallahu fikum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa hum al-firqatun najiyah. Mereka itu adalah kelompok yang selamat. Rasulullah mengatakan apa? sataftariqu hadil ummah 'ala sab'ina firqah dan umatku ini akan bercerai-berai menjadi apa? 73 golongan. Kulluhum finnar. Mereka semuanya mendapatkan ancaman neraka illa wahidah, kecuali satu. Manhum ya Rasulullah? Segenap para sahabat dalam sebuah riwayat menyatakan manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah SAW menyatakan al-jamaah. Mereka itu adalah al-jamaah. al jamaah itu mawafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Itu penafsiran jamaah. Jamaah itu adalah yang mencocoki kebenaran walaupun engkau sendirian, seorang diri. Satu orang pun kalau di atas kebenaran dikatakan jamaah. Amin, enggak ya? perlu khawatir, jangan ngikutin kebanyakan orang, jangan ngikutin mayoritas orang. Wa in tuti aktsara ma fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila engkau mentaati kebanyakan mayoritas orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan riwayat yang lain Rasulullah mengatakan apa? Mangkana misl ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Itu orang-orang yang seperti aku pada hari ini dan para sahabatku. Itulah dikenal al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, "Illam takunil firqatun najiyah ashabal hadis." fala adri manhum. Ini bayangkan ini. Kalau seandainya bukan kelompok yang selamat, kalau seandainya kelompok yang selamat itu bukan ahlul hadis, maka aku nggak tahu siapa lagi mereka. Maksudnya ahlul hadis itulah kelompok yang dikenal dengan firqatun najiyah. Karena ahlul hadis mereka memilah dan memilih. Hadis yang sahih diambil, yang dhaif ditinggal karena gitu. Nah. Fa ashabul hadis humul firqatun najiyah, maka ahlul hadis mereka adalah firqatun najiyah, kelompok yang selamat, atau ifatul mansurah, kelompok yang tolong. Wa kadzalika man ittaba'ahum basara 'ala nahjihim fa huwa yulhaqu bihim. Seperti itu pula orang yang mengikuti mereka dan berjalan di atas prinsip mereka, maka mereka diikutkan walaupun orang belakangan. Diikutkan dengan para salaf tadi itu. Kita orang belakangan, tapi kalau meniti jejak para salaf, mengikuti jejak para salaf qaulan wa amalan wa i'tiqadan secara ucapan keyakinan juga amalan kita diikutkan seperti apa seperti mereka oleh karena itu Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin ketika beliau mensyarah kitab apa itu Al-Aqidah Al-Wasithiyah beliau menyatakan mengenai siapa itu ahli sunnati wal jamaah apa kata beliau fa ahli sunnati wal jamaah humus salaf mu'taqadan ahli sunnati wal jamaah itu mereka adalah para salaf secara keyakinan bayangkan Orang belakangan tidak masalah, tapi keyakinannya keyakinan salah, itu harus sunnah. Paham ya? Hatta mutaakhirin la yaumul qiyamah kata beliau. Sampai hari kiamat nanti, kalau dia berkeyakinan seperti keyakinan salaf, maka apa? Nah, maka dia dikatakan ahlu sunnah. Hatta mutaakhirin la yaumul qiyamah. Nah, barakallahu fikum, maka dia dikatakan apa? Ahlu sunnah kalau keyakinannya seperti keyakinannya para salaf. Nasallahu alaihi wasallam insyaallah taala ini tinggal satu pertemuan lagi kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Biidznillah subhanahu wa taala. Nasallahu salamatan afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. rabbil alamin.